بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Arkanus Shalah, rukun-rukun salat. Sampai pada rukun yang keberapa? Hmm? Baik, sampai pada rukun yang ketiga yaitu qiraatul Fatihah. Murattabatan fi kulli raka'atin. Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rokaatnya. Dan ini rukun dari rukun-rukun solat berdasarkan hadis La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sawa'un kana imaman atau makmuman atau munfaridan. Sama saja dia seorang imam atau dia seorang makmum atau dia seorang yang munfarid, orang yang sholat sendiri wajib bagi baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan sama saja. Itu sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Sholat yang dikeraskan bacaannya atau sholat yang dilirihkan bacaannya. Wajib padanya membaca Al-Fatihah. Bagi makmum ataupun munfarid Kemudian juga telah berlalu penjelasan tentang bahwasannya surah Al-Fatihah dimulai dari ayat Naam alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat yang pertama. dan juga Rasulullah SAW serta para sahabatnya mereka ketika melaksanakan sholat dan ketika membaca Al-Fatihah mereka memulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu Qad salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta salaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin Kata Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu taala anhu, sungguh aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membacanya. Itu membaca keras Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau mengucapkannya atau mengeraskannya. Idza anta shallait, jika engkau sholat. Fakul maka ucapkanlah eh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Dan ini mazhabnya jumhur Jumhur Mayoritas para ulama <clears throat> Demikian pula hadis Anas. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. rahmanir fi awalil kiraat wala fi akhiriha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar dan di belakang Uthman. Semua mereka membuka bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La yadkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Fi awalil kiroah di awal bacaan wala fi akhiriha ataupun di akhir bacaan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga tidak diragukan lagi, kesahihannya. Lihat sahih Bukhari hadis 743 dan sahih Muslim hadis 399. Demikian pula hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala Allah berfirman. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman qasamtul salata baini wa baini abdi nisfain Aku bagi salat antara hambaku antara aku dan hambaku menjadi dua bagian yaitu aku membagi surah Al-Fatihah maknanya karena di antara nama-nama Al-Fatihah adalah salah as-salah itu diantara salah satu nama dari nama-nama surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah banyak namanya, sudah kita bahas dalam awal pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di. Tafsir Al-Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata Allah Subhanahu wa taala aku membagi salah yaitu surah Al-Fatihah menjadi dua antaraku dan hambaku. Wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang dia minta. Faida qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Dan jika seorang hamba dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. perhatikan di sini diawali naam dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala maka Allah berfirman Jika seorang hamba membaca ini Maka Allah berfirman Hamadani hamadani abdi Hambaku telah memujiku Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim dan jika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala Allah berfirman, "Asna 'alayya 'abdi." Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala dan apabila seorang hamba berkata, "Maliki yaumiddin." Ini ayat yang ketiga. Qala maka Allah berfirman, Majjadani abdi Hambaku telah memuliakanku Telah mengagungkan aku Wakala marrah Fawwada ilayya abdi Atau mengatakan Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku Fa Fa'idha qala Kemudian apabila seorang hamba dia mengatakan karena na'budu wa karena nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Al maka Allah berfirman, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah antara aku dan hambaku. Wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang dia minta Faidah qala dan apabila seorang hamba berkata, Ihdinas suratul mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil magdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang-orang Yahud dan Nasoro. Allah maka Allah berfirman, Hazali abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi masal. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Allah memulai dengan lafaz apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula ketika Jibril turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menurunkan wahyu kepada beliau dan surah yang paling pertama turun apa? Surah eh? Al-Alam. Nah. Jibril alaihissalatu wassalam memulai dengan Iqra. Nah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di sini Jibril tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari setiap surat. Bukan ayat pertama dari setiap surat. Akan tetapi bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Yang diantara fungsinya untuk memisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Nah, jadi bukan bagian dari setiap surat kecuali surah An-Naml, kecuali surat An-Naml. Nah, di situ eh, surah dalam surah An-Naml ada ayat Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah surat, ya, bukan di awal surat, tetapi di tengah-tengah surah. Terus bagaimana menyikapi perselisihan yang seperti ini? Sebagian para ulama memasukkan Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah. Sebagian yang lain tidak memasukkan bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah dan ini yang benar. Nah, berdasarkan hadis-hadis tadi. Dan ini pendapat di jumhur mayoritas para ulama. Nah, dan dalam satu kaidah dikatakan bahwasannya menafikan satu ayat saja, ya, nah ini akan berakibat fatal atau menambah menambah-nambah ayat juga berakibat fatal bisa masuk pada perbuatan kekufuran karena menafikan atau mengingkari ayat dari ayat-ayat Allah. Akan tetapi para ulama khusus dalam masalah ini, khusus dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan? Karena di situ ada perselisihan sejak zaman dahulu. Para ulama berselisih dalam masalah ini, maka para ulama sepakat bahwasannya tidak menjadi kufur orang yang menetapkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Demikian pula orang yang menafikan bahwasanya Al-Fatihah bukan bagi eh, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, ulama sepakat, para kaum muslimin sepakat Naam hal ini tidak naam menyebabkan kekufuran. Apakah menetapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surah Al-Fatihah ataukah tidak menetapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? fil ulama karena adanya perselisihan para ulama sejak dulu tentang masalah ini. Nah. Baik. <clears throat> Dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, ittafaqatil umma ala nafyi takfir fi hadzal bab. Umat, umat kaum muslimin sepakat tidak adanya takfir pengkafiran dengan dalam pembahasan ini, dalam pembahasan tadi. Apakah bismillahirrahmanirrahim masuk Al-Fatihah atau bukan? Nah, karena ada perselisihan. Walaupun yang rajih yang kuat adalah Naam bahwasannya surah Al-Fatihah dimulai dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah Dan ini pendapatnya jumhur Mayoritas para ulama Kemudian <clears throat> di antara perkara yang penting diperhatikan juga dalam masalah kiroah bacaan Sebelum seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sir, dengan lirih, diwajibkan baginya juga untuk membaca apa? Al-isti'adzah atau at-ta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yaitu berta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini lafaz ta'awud berdasarkan ayat dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyautonir rojim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an Perhatikan di sini dengan fi'il madhi ya. Fa idza qara'tal Qur'ana. Qara'a yaqra'u. Qara'a fi'il madhi fi'il mudhari. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi sedang atau akan atau telah. Telah. Jadi bagaimana? Jika engkau telah membaca Al-Qur'an, maka bertawud. Hah? Nah, ini penting ya. Nah, penting harus ahli dalam hal bahasa. Nah. Baik, nah, ahlu sunnah labud an yakuna lughawiyan. Nah, dikatakan oleh Syekh eh, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Nah, ahlu sunnah itu harus lughawi, harus ahli bahasa juga. Di sini dengan lafaz fi'il madhi, fi'il yang telah lampau, fa idza qara'ta. Nah, akan tetapi maknanya bukan lampau. Ya, walaupun secara, secara asal fi'il madi adalah digunakan untuk perkara yang lampau. Tetapi maksud di sini maksudnya adalah iza aradda. Jika engkau mau atau ingin membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rojim dari syaitan yang naam terjauhkan dari rahmat Allah. Baik. Jadi <clears throat> mana faida al Qur'an ay faida aradta al Qur'an jika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka beristiazahlah kepada Allah mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang rajim yang dijauhkan dari rahmat Allah Berdasarkan ayat ini maka sebagian para ulama berpendapat wajibnya membaca isti'adzah atau ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apakah membacanya di setiap rokaat? ataukah hanya cukup di rakaat pertama saja? Akhtalafa Ihil ulama, para ulama dalam masalah ini berselisih juga. Apakah setiap rakaat ataukah hanya hanya di rakaat pertama saja membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan alladhi yadhhar yang nampak ya, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah at-ta'awud likulli rok'ah. Membaca ta'awud untuk setiap rokaat. Nah. Karena selesai dia membaca Al-Fatihah kemudian surat-suratan. Nah, setelah itu dia ruku, baca doa ruku, ya, sujud, baca doa sujud. Artinya sudah terselengi dengan gerakan yang lain. Maka ketika mau mengulangi lagi, memulai lagi membaca Al-Quran, maka beristiadah kembali. bertawud kembali. بالله من الشيطان الرجيم Dan ini lafaz yang sahih ya, lafaz ta'awud yang sahih adalah A'udhu billahi minasyautanir rajim. Di sana ada lafaz lain. Ada lafaz yang lain. Akan tetapi sebagian para ulama <clears throat> melemahkan hadisnya. Melemahkan hadis tentang ta'awud dengan bentuk yang lain. Apa bentuk ta'awud yang lain? Yaitu a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu akan tetapi al hadis ma'lul ada kecacatan padanya. Dan sebagian yang lain menghasankan. Bagian lain menghasankan, sebagian yang lain mengatakan maklul, ada kecacatan. Bisa jadi yang menghasankan karena belum mengetahui ilah atau kecacatan yang ada. Wal ilmu hujjatun ala man lam ya'lam dan ilmu hujjah bagi yang belum tahu. Al-muhim yang mensahihkan atau menghasankan dia mengamalkan hadis ini sedangkan yang mengatakan lemah hadis ini maka tidak mengamalkan uh, eh, lafat ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi yang lebih aman, yang tidak ada perselisihan ya adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lebih aman. Tidak ada perselisihan. Dan mengucapkan bismillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. <clears throat> Ar-rabi yang keempat. Ar-rabi yang keempat dari arkanus shalah, rukun-rukun salat. Ar-ruku fi kulli Ruku pada setiap rokaat Ruku pada setiap rokaat Ini salah satu rukun dari rukun-rukun sholat apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini perintah. Ya. Walikaulihi sallallahu ala alihi wasallam. Kemudian dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau rukuk dalam keadaan tumaknina. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang apa? Orang yang sholatnya jelek Masuk masjid sholat. Mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kata beliau ulangi lagi. Yang kedua kali juga setelah datang kepada beliau ulangi lagi sampai tiga kali. Ketiga kalinya beliau eh, dia mengatakan ya Rasulullah aku tidak bisa sholat paling bagus kecuali ini. Kemudian beliau ajari. Nah, jika engkau berdiri maka fakabir bertakbirlah demikian demikian demikian Nah, sampai pada lafaz ini. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sampai tumaknina dalam rukuk. Nah, semua yang disebutkan dalam hadis ini, al-hadis al-musi salatu, ya hadis orang yang salatnya jelek. Ya. Semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah arkanus salah, rukun-rukun salat. Nah, semuanya rukun-rukun salat. Nah, sehingga ruku pada setiap Rokaat itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Jika dia lupa atau tidak tahu ya, atau sengaja, apalagi sengaja ya, ya maka apa? La tasih itu tidak sah sholatnya. Walaupun lupa, hmm. harus dia mengulangi rekaat yang tertinggal rukunya. Misalkan tiga rokaat pakai ruku, satu rokaat nggak pakai ruku, maka apa? Harus diulangi yang satu rokaat ini, yang tidak pakai ruku. Tidak cukup diangkat dengan sujud sahwi, nggak cukup. Nah, kalau yang dia lupakan adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Beda kalau wajib-wajib sholat cukup dan bisa diangkat dengan sujud sahwi. Adapun ruku adalah rukun dari rukun-rukun solat. Al-khamis yang kelima, arrafu minar ruku, bangkit dari ruku. Yang kelima dari rukun-rukun solat adalah bangkit dari ruku. Jadi nggak boleh ruku langsung sujud, harus bangkit dulu. Kemudian asadis yang keenam, al-i'tidalu minhu iman. Iktidal setelah ruku. Iktidal iman dalam keadaan tegak. Ya. Dalam keadaan tegak. Ya. Nah, ya misalkan orang berdirinya seperti ini. Dia ruku. Ya. Maka dia harus bangkit dari ruku. Ini salah satu rukun bangkit dan harus iktidal. Lurus, ya. tegak. Nah, tulang kembali ke tempatnya. Nah, ya. Setelah etidal, kau iman dalam keadaan tegak berdiri, baru dia naam boleh sujud. Ya, Gak boleh misalkan ruku, ya, baru segini, ya langsung sujud misalkan. Ya. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, baru setengah, langsung sujud. Allahu Akbar. Tegak. dan masing-masing sesuai dengan kemampuan tentunya ya. karena nggak mungkin kalau orang yang bongkok harus lurus ya nggak mungkin. Artinya sesuai dengan uh, kemampuannya. Misalkan udah full, ya, sudah full tapi masih bongkok ya, itu sudah nah kemampuannya. Baik. <clears throat> Apa dalilnya? qaulihi sallallahu ala alihi wasallam fi hadisil musi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis orang yang salatnya jelek. Warka hatta tatma'inna raki'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukuklah engkau sampai engkau ruku nina Sampai engkau nina dalam ruku'. Tsummarfa' Kemudian bangkitlah. Ini bangkit dari ruku ini. Hatta tak tadila iman Sampai engkau tegak berdiri. Sampai engkau tegak berdiri. Nah. Sehingga bangkit dari ruku dan tegak berdiri setelah ruku. Ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, bangkitnya itu rukun. Tegaknya ya, itu juga ru, rukun. Kemudian asami asamin yang ke delapan, Tujuh ya. Asabi yang ketujuh. as Yang ketujuh adalah sujud. Nah. Liqaulihi ta'ala apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wasjudu ayat yang tadi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wahai orang-orang beriman rukuklah dan sujudlah wali qaulihi sallallahu ala alihi wasallam fi hadisil musi dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama dengan hadis di atas beliau mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan kemudian sujudlah engkau sampai tumakninah ninah dalam sujud Wa yakunu sujud fi kulli rak'atin marrataini. Dan sujud yang dilakukan dalam setiap rakaat itu dua kali. Sujud jumlahnya adalah dua kali setiap rakaat. Jadi kalau cuma satu kali berarti belum lengkap dan tidak sah sholatnya. Karena sujud dalam setiap rakaat harus dua kali. Alal a'dha'is sab'atil mazkurati fi hadis Ibnu Abbas. Dan sujudnya itu di atas tujuh anggota badan. Sujudnya di atas tujuh anggota badan yang disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wafihi dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota badan atau di atas tujuh tulang. Yang pertama al-jabhah dahi wa asyara ila anfih sambil beliau mengisyaratkan juga ke hidungnya. Jadi beliau bilang dahi tetapi sambil mengisyaratkan ke hidungnya. Apa artinya? Hah? Artinya dua-duanya. Nah, dahinya dan hidungnya. Nah, dua-duanya. Dan ini termasuk eh, naam satu, satu anggota sujud. Ya, dahi dan eh, hidung dihitung satu anggota sujud. Wal yadain. Kemudian dua yad. Apa itu yad? eh? Al yad itu telapak tangan. Ya, kalau cuma yadun, yadun itu artinya telapak tangan. <clears throat> Wal yadain dua telapak tangan. Warruk batain. Kemudian dua apa rukbah? Lutut apa dengkul? Hah? Lutut ya. Nah. Kalau dengkul nanti ada yang nggak tahu. Lutut, waruk batain dua lutut. Nah. Wa atraful qadamain, wa atrafil ya karena badal dari ala sab'atin. Wa atrafil qadamain dan dua ujung kaki. Taib. Artinya ujung-ujung jari-jari kaki. Ya. Nah, Itu juga anggota-anggota sujud. Jadi semuanya berapa? Sab'ah. Tujuh anggota sujud dahi dan hidung satu, kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, kemudian dua ujung kaki. Nah. ini yang ketujuh. Kemudian satu lagi, yang kedelapan, arrafu minas sujud bangkit dari sujud. Ini juga rukun dari rukun-rukun salat. Atas yang kesembilan, wal julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ini juga rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Apa dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. ketika beliau mengajarkan salat kepada orang yang belum benar sholatnya. Beliau bersabda, "Summarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah atau bangkitlah dari sujud sampai engkau tumaknina duduk. Bangkitnya itu e, rukun dan tumaknina duduk, duduk di antara dua sujud itu juga rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, Baik, sembilan rukun-rukun sholat telah kita baca, masih tersisa berapa lagi? Enam, masih tersisa enam lagi atau lima lagi dari rukun-rukun sholat. Namun insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa Walhamdulillahi rabbil alamin.